Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Kita baca terlebih dahulu kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagian atas itu kita ulangi sedikit karena penting sekali. Wa tarku ta'arrud lahu birrad wa ta'wil wa tasybih wa tamtsil dan hendaknya meninggalkan sikap menentang terhadap dalil yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan apa? Dengan membantah. Tinggalkan membantah tersebut. Wa ta'wil. Ta'wil sini tahrif, mengubah makna dari dohir lafadznya. Wa tasbih, penyerupaan. Wa tamtsil, mirip. Hanya saja tamsil ini lebih apa? Lebih mengena. Karena kalau tasbih itu enggak bisa kita menghilangkan secara total. Karena apa? Karena yang namanya tasbih, keserupaan itu bisa jadi. Paham ya? Contohnya Allah Taala punya tangan. Manusia juga punya tangan. Ini namanya syibah. Sama nama-namanya namanya tangan, tapi hakikatnya berbeda namanya syibah. Tapi kalau tamsil penyerupaan dari seluruh sisi. Maknanya, lafadznya, kemudian intinya semua sisi sama. Itu enggak bisa. Oleh karena itu Allah Taala tiadakan dalam Al-Qur'an Karim apa? Tamsil bukan apa? Tasbih. Paham ya? Para ulama telah menjelaskan bahwasanya apa? Pengungkapan dengan tamsil itu lebih menyentuh dan mengena daripada tasbih. Karena tasbih itu ada sisi keserupaannya. Serupaan apa? Nama saja gitu loh. Paham ya? Sekarang kita punya tangan, Allah Taala punya tangan. Sama enggak? Namanya sama enggak tangan itu? Sama. Tapi hakikatnya berbeda. Itu sisi tasabuh namanya. Adapun tamsil itu menyerupakan dari seluruh sisi. Kalau Allah Taala punya tangan berarti sama dengan tangan manusia. Nah, menyerupakan dari seluruh sisi kan itu tamsil namanya. Nah, itu diharamkan disebut dalam Al-Qur'an Karim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bukan laisa kasyibhihi, bukan. Laisa kamitslihi, tamsil diadakan. Karena tamsil itu penyerupaan dari seluruh sisi. Allahu musta'an. Kita lihat bawahnya itu dia tambah jelas. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala yang catatan akhir nomor 21 sudah pernah kita kita baca ya, tapi enggak masalah kita ulangi dikit lagi. Tarku ta'arud lima sabata 'anillah bi kitabih. Meninggalkan sikap menentang terhadap apa-apa yang telah tetap dari Allah dan yang telah tetap dari Allah taala di dalam Al-Qur'an. Au sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Atau nah kita juga harus meninggalkan sikap menentang terhadap apa-apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Berupa apa? min asma'illah wa sifatih berupa nama-nama Allah taala dan sifat-sifatnya birrat warrafat rafat yaitu dengan rot itu membantah rafat itu menolak kalladina yakulun seperti orang-orang yang mengatakan la nakbal ihtijad bis sunnah katanya kami enggak menerima berhujjah dengan sunnah lah terus menerimanya apa Quran cukup Quran saja eh, kata mereka namanya jaringan apa namanya jamaah apa ingkar sunnah jis jamaah ingkar sunnah itu sangat berbahaya sekali Nah, barakallahu fikum sampai para ulama mengkafirkan karena dia nggak mau mengimani as-sunnah. Al-Qur'an cukup katanya. Kita katakan nggak cukup. Al-Qur'an was sunnah dua-duanya itu saling melengkapi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. La naqbal ihtijaj bi khabaril ahad katanya. Kami tidak menerima hujjah dengan apa? Khabar ahad. Mereka kata mereka, kami menerima kalau mutawatir katanya. Kalau ahad kami enggak menerima. Padahal mereka senangnya gembar-gemborkan innamal a'malu binniyat katanya. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Itu hadis mutawatir atau ahad? Ahad itu. Paham ya? Datang yang sahih hanya dari jalurnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi mereka ini kontradiksi. Allah musta'an. Hadza raddun lima ja'a 'anillah wa 'an rasulihi sallallahu ini bantahan. Nah, barakallahu fikum terhadap apa yang telah datang dari Allah dan dari Rasulnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi na'am barakallahu fikum bentuk tadi itu bentuk membantah itu, menolak. Wa iman bi ba'dil kitab wa kafur ba'd. Nasallahu al-afiyah. Ini juga bentuk apa? Mengimani sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lainnya. Nasallahu al-afiyah kata beliau. Kita minta kepada Allah Taala keselamatan. Wa badhum la yarud wa ba'dahum la yaruddu ma ja'a fil kitab was-sunnah. La yaruddu lafdah. Sebagian mereka tidak menolak, tidak membantah apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak membantah lafadznya walakin yaruddu ma'na ini berbahaya ini akan tetapi membantah maknanya fa ya'khudhu fi ta'wil wa yufassiruhu bi ghairi tafsir akhirnya dia apa mengambil menempuh cara takwil takwil sini maksudnya apa yang diharamkan tahrif ingat-ingat ya jangan antum langsung semua takwil haram gagal paham dirinci dulu takwil yang mana takwil itu macam-macam maknanya kalau takwil yang mana tahrif haram hukumnya tapi kalau takwil mana tafsir, ya seni itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Takwil kalau berhenti pada lafaz warasikhuna fil ilmi itu tafsir maknanya dia, antaranya. Paham ya? Jadi tafsiran yang tahu hanya Allah Taala dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya. Paham ya? Kemudian juga kalamnya siapa itu? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah kalau beliau menyebutkan dalam tafsir beliau, beliau seringnya menggunakan lafaz ta'wil. Wa ta'wilu qouli ta'ala apa mengetahui itu tafsir? Wa tafsiru qawli ta'ala seperti itu. Jadi kalau antum ditanya orang, apa hukum ta'wil? Yang antum ingin ta'wil apa dulu? Dirinci gitu loh ya. Jangan langsung haram itu jangan. Ta'wil apa yang kamu inginkan dulu? Kalau yang ingin tafsir, tafadhal silakan. Eh, ana ma'akum, ahlan wa sahlan, kan itu. Tapi kalau yang antum ingin ta'wil ada tahrif, haram, mamnu, layajus, yajuz. Kan itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Fahadha raddul lil ma'na wa huwa mithlu raddil Ini termasuk bentuk menolak makna seakan-akan juga seperti menolak lafaz. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Karim semua lafaz berkaitan masalah asma wa sifat itu muhkam. Semuanya jelas dan gamblang. Kalau seandainya enggak nampak itu sebagian orang saja. ada pun ahli tafsir nampak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan mengatakan enggak ada maknanya. Maknanya apa? Ana serahkan kepada Allah taala wa ufawwidu amri ila Allah katanya Aku serahkan urusanku kepada Allah Taala katanya. Itu keliru. Itu madhabnya mufawidah. Allah Taala turun enggak? Turun. Punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa? Wallahu a'lam katanya. Allah mustahil Itu keliru ya. Maknanya antum sebutkan. Maknanya adalah tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya wallahu a'lam itu jangan ada keliru. Yang antum serahkan kepada Allah Taala itu kaifiahnya maknanya harus menetapkan gitu loh. Kalau antum menolak maknanya berarti seakan-akan dalam Al-Qur'an ini enggak ada maknanya lafaznya itu. Allah semata-mata cuma lafaz saja. Kita lihat lagi. Fahum baina amrayn, mereka itu berada di antara dua perkara. Mereka berada di antara dua perkara. Imma an yaruddun nas wa la yaqbalu, imma mereka itu menolak nas dalil dan mereka enggak menerimanya, wa imma an yaqbalun nas fil dhahir. Imma mereka itu menerima dalil secara dohirnya saja lakin yu'awwiluna ini parah ini. Nerima secara zahir tapi mereka yu'awwiluna mengubahnya. Paham ya? Wa jaa'a rabbuka telah datang Rabbmu kata mereka yang datang itu bukan Rabb tapi utusannya wa jaa amru rabbik wa jaa rasul rabbik katanya. Jadi kalau menjadi ahlul lughah itu hati-hati. Jangan terlalu berlebihan akhirnya meninggalkan apa? dalil seperti Az-Zamakhsyari Az-Zamakhsyari Mahmud Az-Zamakhsyari itu enggak usah nanya, beliau termasuk ulama lugah terkenal, tapi menyimpang. Makanya kenapa menyimpang? Karena sukanya mentahrif Al-Qur'an tadi itu. Wa jaa'a rabbuka diubah wa jaa'a amru rabbik. Yang datang itu bukan Rabbmu tapi utusan Rabbmu, perintah Rabbmu. Bayangkan berani nah barakallahu fikum mentahrif tadi itu. Jadi karangan beliau, Pak beliau ya, karangan dia nah barakallahu fikum yang dikenal dengan Al-Kasyaf Al-Kasyaf ini sebenarnya isinya kalau menurut nah barakallahu fikum pengarangnya itu adalah tafsir Al-Qur'an, tapi penuh dengan apa? tahrifat. Paham ya? Al-Kasyaf itu center. Sampai-sampai dijuluki para ulama apa? Center tanpa cahaya. Maksudnya bagaimana? Di dalamnya itu penuh dengan kesesatan di situ. Nah, siapa tadi? Mahmud Az-Zamakhsyari. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat, kita selesaikan bawah itu ya. Wa yuharrifunahu an ma'nahu sahih dan mereka mengubah mereka mengubah dalil tersebut dari makna yang sahih, diubah maknanya. Allah musta'an diubah maknanya. Nah, bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentangkan itu bukan tangan itu. Lah kenapa kok bukan tangan? Kalau tangan berarti serupa dengan makhluk, serupa dengan kita. Kita kan nggak boleh menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya katanya. Kita katakan gagal paham. Nah, barakallahu fikum. Tangannya tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Faham ya? Kata mereka itu nikmat. Bahkan kedua nikmat Allah dibentangkan katanya. Nikmat masa cuma dua. Nikmat itu banyak enggak? Banyak sekali wa in nikmat Allahi la Banyak. Ada juga yang mengatakan rahmat namanya. Rahmat masa cuma dua. Rahmat Allah taala berapa? Banyak. Wa rahmati wasi'at kulla Nah, jadi terbantahkan semua sebenarnya ya. Allah musta'an. Kita lihat lagi. Wa yuharrifunahu ma'anahu as-sahih ila ma ila yuwafiqu ahwa'ahum dan mereka mengubah dari maknanya yang sahih, mengubah dalil dari makna yang sahih kepada apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Mainnya hawa nafsu. Wa yuwafiqu tasawwurahum dan yang mencocoki gambaran-gambaran mereka digambarkan oleh mereka. Allah musta'an. Au yuwafiqu qawaidahum atau yang mencocoki kaidah-kaidah mereka. Al-mantiqiyah. Nah, ini hati-hati nih. Kaidah-kaidah mantik, kaidah ilmu kalam, kaidah filsafat wal kalamiyah wal aqliyat, kaidah-kaidah mantikiyah itu kaidah ilmu kalam dan juga kaidah-kaidah akal allati yusammunaha yang mereka namakan. Ha? Fayukhdi'una an-nususa lil Mereka menundukkan dalil-dalil itu kepada akal. Jadi olah dalilnya ditundukkan kepada akal, bukan akal tunduk pada dalil. Wal istilahatul basyariyah dan mereka menundukkan dalil itu kepada istilah-istilah manusia. Fahada fil haqiqah yatanafi Naam fil haqiqah yatana naam. Ya fi ma'al iman bima za'a 'anillah wa an rasulih. Ini pada pada hakikatnya, pada kenyataannya berseberangan dengan apa? Berseberangan bersamaan dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang didatangkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berseberangan. Paham ya? Kaidah-kaidah tadi itu berseberangan terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya dan terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulnya. Nah, wal al-wajib yang terakhir, yang wajib adalah an-nu'mina bima ja'alillahi wa rasulih wa ma'nan. Penting ini. Yang wajib kita beriman kepada apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan eh, dari Allah Ta'ala dan dari Rasulnya. Lafdan wa ma'nan. Harus mengiman lafad dan maknanya. An-nakbala wa an-nakbala mana kita menerima lafadznya dan menerima maknanya. Punya tangan ya punya tangan. Maknanya apa? Tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala natadakhal fi ta'wilih atau tahrifih. Dan kita tidak ikut campur di dalam apa? mentakwilnya, mentahrifnya, mengubah maknanya. Atau tafsirih bi ghairi makna atau menafsirkan bukan dengan maknanya. Kama fa'ala ahlud dalal minal mu'awwilah wal mu'attilah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sesat dari kalangan ahlu ta'wil dan ahlu ta'til. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.